Kenikmatan dan karunia yang tiada bisa kita menghitungnya. Hal itu menuntut bagi kita ma'asyar muslimin untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut kita semua untuk senantiasa berupaya dan berusaha di dalam meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Semoga senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan para sahabat beliau serta untuk orang-orang yang senantiasa berupaya di dalam mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim. Inilah kitab yang sama sekali tiada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat solihat anna lahum ajran kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira untuk siapa? Wa yubashirul mu'minin untuk orang-orang yang beriman annalahum ajron kabira bahwasanya bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula dalam ayat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." wa wa rahmah wa lil muslimin. Dan telah kami turunkan kepada dirimu wahai Muhammad sebuah kitab Al-Qur'anul Karim di mana kitab tersebut adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu sekaligus sebagai petunjuk dan pemberi kabar gembira serta rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah dari tiga ayat yang telah kita baca sangat jelas menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan kitab yang berisi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang mengaku sebagai agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa keistiqomahan hingga hari ini memeluk agama Islam. Marilah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai sandaran kita, sebagai pegangan kita, sebagai solusi di dalam menghadapi segala problem dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita hidup di sebuah negeri di mana mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Kita juga mendapati Sekian banyak syiar-syiar Islam ditampakkan di negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari segala bentuk kejelekan dan keburukan. Namun ada sebuah fenomena yang sangat amat disayangkan. Ketika kita mengetahui masih banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin, orang-orang muslim yang ternyata mereka masih buta dengan huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Kita ingat sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyebutkan tentang aduan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan berkata Rasul, "Wahai Rabbku, sesungguhnya umatku, kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang mereka boikot. Mereka tinggalkan. Para ulama menyebutkan bagaimanakah bentuk pemboikotan seorang kepada Al-Qur'anul Karim. Di antara bentuknya adalah yang pertama bi'adami qiraatihi dengan tidak membacanya. Dengan tidak membacanya. Jikalau mungkin kita bertanya kepada saudara kita kaum muslimin Apakah Anda memiliki Al-Quran di rumah? Dia mengatakan, ya saya punya Al-Quran di rumah. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda membaca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali Anda membaca Al-Quran? Mungkin mereka mengatakan, saya jarang membaca Al-Quran. Sebagian lagi mengatakan, saya punya tapi saya tidak bisa membaca Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, termasuk daripada aib yang besar. Manakala kita sebagai seorang muslim beragama Islam, namun kita tidak bisa membaca kitab kita sendiri. Mengingat sekian banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala selipkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa yang membaca Al-Quran Lebih tepatnya satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan. Ada sepuluh kebaikan pada tiap hurufnya. Maka Al-Quranul Karim bukanlah sebuah kitab yang pahalanya hanya terdapat dalam setiap suratnya. Bukan. Bukan sebuah kitab yang pahalanya hanya terdapat dalam satu ayat. Bukan. Bahkan Al-Quran adalah kitab yang pahalanya terdapat di setiap hurufnya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melanjutkan, la akulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berapa banyak kemudian pahala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mungkin membaca lebih dari itu. Mereka-mereka yang berupaya membaca satu halaman mungkin, dua halaman, satu lembar dan seterusnya. Semakin banyak seorang membaca Al-Quran, semakin banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Berikutnya ma'asyil muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang akan terus ada hingga akhir zaman nanti. Hingga hari kiamat. Al-Quran merupakan kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga keutuhannya. Allah jaga dari campur tangan manusia. Setiap kali ada seorang yang berupaya mengubah satu harokat saja dari Al-Quran, tidak akan bisa. Tidak akan mampu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya menyebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan az-zikr Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka terbukti Al-Quran adalah kitab yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Karena kalau kita perhatikan di manakah sekarang tongkat Nabi Musa? Tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa untuk menaklukkan Firaun beserta ratusan ribu para penyihirnya. Tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa untuk membelah lautan. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu belahannya kastaudil azim, seperti gunung yang tinggi dan besar tongkat tersebut. Di mana sekarang keberadaannya? Di mana pula kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang lantainya terbuat dari kaca yang membuat takjub Ratu Sabak pada saat itu. Mukjizat-mukjizat tersebut hilang bersama dengan hilangnya atau meninggalnya nabi-nabi tadi. Demikian pula di manakah unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam? Semuanya hilang. Akan tapi Al-Qur'anul Karim sampai hari ini ada di hadapan kita. Maka kembali bentuk pemboikotan kepada Al-Quran yang pertama dengan kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Loh saya tidak bisa baca bagaimana? Maka kita harus belajar. Kita sadar bahwa kita lahir bukan dari keluarga yang berbahasa Arab. Maka mau tidak mau kita harus satu persatu membaca atau belajar tentang bagaimana pengucapan hurufnya, dan tidak ada ruginya sama sekali para jemaah rahimakumullah. Kita lihat bagaimanakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an maka baginya maka dia akan bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'a fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Namun bagi mereka-mereka yang terbata-bata dalam membacanya, berat dalam membaca Al-Quran karena mungkin masih belajar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia punya dua pahala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya ganjaran berupa upaya, usaha dia di dalam bisa membaca Al-Quran Karim. Semakin banyak seorang membaca Al-Quran, semakin tinggi pula derajatnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada tingkatan-tingkatan yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya dan seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah, dikatakan kepada para pembaca Al-Qur'an pada hari kiamat, Iqra, bacalah. Warqi dan naiklah, "Waratil" dan tartilkanlah bacaanmu kama kunta turattilu fid dunya sebagaimana kamu baca tartil ketika di dunia fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha karena sesungguhnya tingginya martabatmu tingginya kedudukan di surga nanti sesuai dengan berapa ayat yang kamu baca. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyur muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk pemboikotan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang adalah dengan tidak mau mentadaburi ayat-ayatnya. Namun pertanyaannya, bagaimana dia mau tadabur kepada ayatnya sedangkan membaca saja tidak? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa membaca Al-Qur'an, tingkatkan kembali dengan mulai membaca arti daripada ayat yang telah kita baca. Baca tafsirnya agar kita mengetahui apakah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Kita di sana bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang mulia tadi. Perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah meminta kepada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk membaca Al-Qur'an di hadapan beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud mulai membaca Al-Qur'an lebih tepatnya beliau membaca surat An-Nisa. Sampai ketika Abdullah bin Mas'ud membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Bagaimana? Maka bagaimana? Jikalau kami datangkan pada tiap-tiap umat seorang saksi bagi mereka dan kami datangkan dirimu wahai Muhammad sebagai saksi atas seluruh manusia mendengar ayat tersebut dibaca ma'asyar muslimin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Beliau mengatakan, tafika. Nah, cukup hentikan bacaan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Faltafatu ilaih faida ainahu tadrifan. faida ainahu tadrifan, hasbukal an kata Nabi. Hentikan bacaanmu cukup. Maka Abdullah bin Mas'ud menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba saja air mata beliau berlinang para jemaah. Beliau mentadaburi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pulang sholat Jumat nanti coba kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita melihat surat-surat yang pendek yang mungkin kita sudah hafal dari juz 30, kita buka satu persatu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat tersebut. Kita baca artinya. Surat Al-Qari'ah misalnya atau surat At-Takwir, surat Al-Infitar. Mungkin sebagian kita bahkan namanya saja asing. Mendengar namanya tidak pernah, apalagi membaca ayat-ayat tersebut. Maka mari kita paksa diri kita untuk lebih dekat kepada Al-Qur'an Karim. Karena jika tidak dipaksa ma'asyiral muslimin, syaitan akan lebih memaksa kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, untuk jauh dari al quran Karim. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah dalam hati mereka terdapat penutup yang menghalangi mereka dari firman Allah Subhanahu wa taala? Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Jikalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti mereka mendapati dalamnya banyak sekali perselisihan-perselisihan. Akan tiba Al-Qur'an tidak demikian. Maka mari kita tadabur kepada Al-Qur'anul Karim. Kita pahami maknanya kita belajar tentang tafsirnya dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk pemboikotan yang lain kepada Al-Qur'anul Karim adalah bi'adami al-amal bihi. Dengan tidak mengamalkan isi dan kandungannya. Maka tahapnya, setelah kita bisa membaca Al-Quran, kita mentadaburi maknanya, dan kita amalkan isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Apa keutamaan dari seorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara Al-Quran." Barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi dan mengamalkan apa yang terdapat padanya, mengamalkan isi dan kandungannya. Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, bau'uhu ahsan min bau'is syams. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan mahkota yang indah untuk kedua orang tuanya di mana cahaya dari mahkota tersebut kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada cahaya matahari maka keutamaan tersebut tidak hanya didapat oleh si pembaca orang tuanya pun mendapatkan keutamaan tersebut bahkan subhanallah dalam hadis yang lain ada orang tua-orang tua yang kemudian di surga Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah pakaian yang sangat indah, perhiasan yang sangat indah. Orang tua-orang tua tersebut mengatakan, Ya Rabbi anna hadha. Wahai Rabbku, dari mana perhiasan-perhiasan ini? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bihifzi waladikum al-Quran. Perhiasan tersebut disebabkan dengan hafalan Al-Quran anak-anakmu. Perhiasan tersebut kau dapatkan disebabkan dengan bacaan atau hafalan Al-Quran anak-anakmu. Maka mari para jamaah rahmatullah. Mungkin kita merasa dulu saya nggak ngafal Al-Quran. Tapi kita punya generasi-generasi yang hendaknya untuk kita kemudian letakkan mereka di tempat-tempat di mana Al-Quran dihafalkan di sana, dikaji di sana. Inilah ma'asyur muslimin. Beberapa bentuk pemboikotan seorang kepada Al-Quranul Karim. Aku lukau lihada wa astaghfirullah walakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yardah wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an. Kama sali al-utrujah. Permisalan seorang yang beriman ketika dia mau membaca Al-Qur'an seperti sebuah na'am yang bernama utrujah, buah yang bernama utrujah di mana disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'muhu thayyib wa rihuhu thayyib. Baunya harum, rasanya pun manis. Wa matalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Kama salit tamar. Seperti buah kurma. Di mana buah kurma tersebut disifatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lari halaha watamuhu tayyib. Tidak ada baunya. Tidak ada aromanya. Tapi rasanya manis. Wa matalul munafiq. Alladhi yaqra'ul Quran. Permisalan orang yang munafik. Namun dia membaca Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kamathali ar Seperti royhana. Kalau kita mungkin mengetahui, ibaratkan seperti bunga kemangi. Harum baunya tapi rasanya pahit. Dia punya aroma yang harum tapi rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah. Dan permisalan seorang munafik yang enggan dalam membaca Al-Qur'an itu seperti hamdalah kata Nabi di mana tidak ada baunya, rasanya pun pahit. Ini ma'asyiral muslimin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu kita di mana? Di mana posisi kita dari empat kategori tersebut? Apakah yang pertama? Alhamdulillah. Apakah yang kedua? Dan jangan sampai kita masuk dalam kategori yang ketiga ataupun yang keempat sebagai orang-orang munafik. Yang terbaik tentunya yang pertama. Yang di mana seorang beriman, dia membaca al Al-Quran. Dan hendaknya tadi kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai pegangan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Yusiku antada'a alaikumul umam. Hampir-hampir saja kalian dihabisi oleh umat-umat yang lain. Kama tada'al aklaku ila qas'atiha. Sebagaimana makanan dikerubungi oleh sekian banyak orang. Makanan pada satu nampan dikerubungi sekian banyak orang. Maka Para sahabat mendengar hal tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatina yauma wahai Rasulullah? Apakah hal tersebut terjadi dikarenakan sedikitnya jumlah kita pada hari itu?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "La, bal antum yauma idzin katsir, walakinnakum gutsaun ka Tidak. Bahkan jumlah kalian pada hari itu sangat-sangat banyak. Akan tetapi kalian hanyalah seperti buih yang dibawa oleh air banjir. Banyak jumlahnya namun tidak berkualitas. Banyak jumlahnya namun mereka tidak punya pegangan. Di antaranya mereka jauh daripada al quran Karim. Maka kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Selain itu, ma'asyur muslimin, Al-Quran juga sebagai satu sebab yang bisa menjadikan iman kita meningkat. Peningkat iman yang terbaik dan yang paling mujarab terbukti adalah Al-Quranul Karim. Manakala seorang mau mentadaburi maknanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sungguhnya orang-orang beriman Ketika mereka disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatkum imana. Dan tatkala dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bertambahlah iman-iman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dari orang-orang ahli dalam membaca Al-Quran serta mengamalkan isi dan kandungannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إننا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة